serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-10 ini menampilkan Agus sebagai Kitarmat, Eli Ermawati sebagai Antingulan, Novi Mandagi sebagai Kantini, Margaret sebagai Candalagati, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan tentang Anting Wulan yang mengintip suasana di luar rumah Ki Gempang. Dan pada saat itu, Anting Wulan melihat seorang laki-laki tua didorong keluar dengan kasar dari dalam pagar. Laki-laki tua itu adalah Kitarmat. Setelah beberapa saat menyesali nasib anaknya, Kitarmat pun bangkit sambil melangkah dengan tertatih-tatih. kamu, nak. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Oh, Sang Yang Agung, lindungilah anakku satu-satunya itu. Dengan tubuh yang gontai, Kitarma terus melangkah menelusuri jalan setapak. Dan ketika ia melewati rimbunan pohon bambu, tiba-tiba saja pundaknya ada yang menyentuh. Kitarma sangat terkejut, tapi kemudian ia segera menarik nafas lega. Oh, siapakah Nona? Bapak tidak perlu takut. Nama saya Anting Wulan. Saya lihat tadi Bapak diperlakukan kasar oleh anak-anak buah Ki Kempang. Kenapa? Apakah Bapak mempunyai salah? Oh, entahlah. Aku salah atau tidak. Oh, tapi kenapa mereka membawa anakku? Sekarang anakku berada di dalam rumah itu. Aku tidak boleh membawanya pulang. Oh, sudahlah Nona. Lebih baik kau pergilah. Jika mereka melihatmu, kau pasti dibawanya. Tunggu dulu, Pak. Ceritakan pada saya secara jelas. Barangkali saya bisa menolong Bapak. Kau tak akan bisa menolong Bapak. Kau, kau hanya seorang wanita. Bapak saja yang laki-laki tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak jangan menganggap saya tidak bisa membantu Bapak. Percayalah, saya akan menolong Bapak. Kau tidak takut berhadapan dengan orang-orang yang kikempang. Jumlah mereka cukup banyak, Nyai. Bapak tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya sudah pernah berhadapan dengan mereka. Nah, ceritakanlah apa kesulitan Bapak barangkali saya bisa membantunya? Ya, baiklah. Aku akan menceritakannya. Sekalipun Kitarmat merasa ragu, akhirnya ia pun menceritakan apa yang menjadi kesulitannya. Anting Wulan menarik nafas panjang setelah tahu apa yang dialami oleh Kitarmat. Baik, saya akan berusaha menolong Bapak. Nah, sekarang Bapak istirahatlah dengan tenang di pondok Bapak. Uh, eh, sebentar, Bapak kenal dengan Kitahim. Kitahim? Iya. Oh, maksud Nona, Kitahim yang mempunyai kedai di ujung jalan itu? Benar, Bapak kenal dengan dia. Oh, aku bukan hanya kenal, tapi dia memang masih saudara Bapak. Ada apa dengan Kitahim, Nona? Uh, Kitahim juga mempunyai masalah seperti Bapak. Kedainya sekarang tutup. Saya khawatir dia ada di dalam rumah Ki Kempang. Makanya tadi saya mengintai dari balik semak-semak. Dia tidak ada di sana, Nona. Oh, mungkin dia ada di desa Kendang. Papa rasa dia ketakutan. Orang-orang warga desa ini memang banyak yang meninggalkan rumahnya. Karena mereka takut dengan kekejaman Ki Gempang. <sighs> Kasihan sekali. Tapi syukurlah kalau memang Kitahim tidak berada di sana. Ki Gempang memang perlu dihajar. Dia tidak boleh bertindak seenaknya. Kekuasaannya seolah-olah sudah seperti seorang raja saja. Ah, terima kasih, Pak, atas keterangan Bapak tadi. Iya. Sekarang saya akan pergi. Bapak tenang-tenanglah di pondok. Saya akan berusaha menolong anak Bapak. Iya, terima kasih, Nona. Nah, sampai ketemu nanti, Pak. Rupanya wanita itu seorang pendekar. Syukurlah. Mudah-mudahan saja ia bisa menolong Laksmi. Iya, Ki Kempang memang harus dihajar. Sudah saatnya dia harus menyingkir dari sini. Oh, Laksmi anakku. matahari terseok-seok mencapai langit barat, cahayanya nampak menjadi pudar tersaput awan kelabu. Dan sebentar kemudian, malam pun menghampar ditaburi cahaya bintang. Malam itu, bulan bersinar penuh, cahayanya semburat kemana-mana. Sementara itu suasana di rumah Ki Gempang, penjagaan nampak sangat ketat sekali. Kurang lebih dari 15 orang berkeliaran di depan halaman. Sementara di luar pagar ada enam orang berdiri di situ. Kurang ajar. Ketat sekali Ki Gempang menjaga rumahnya. Banyak sekali para penjaga berkeliaran di mana-mana. Kelihatannya cukup sulit juga untuk masuk ke dalam rumah itu, Katini. Iya, tapi kita harus berusaha mencari kesempatan yang baik, Katini. Sekalipun mereka menjaga rumah ini dengan ketat, aku yakin suatu saat mereka pasti lengah juga. Oh, kau lihat itu, Katini? Itulah orang yang bernama Ki Gempang. Dialah ayah tiriku itu. Jika ku ingat kematian ibuku sepuluh tahun yang lalu, betapa sakitnya Katini. Semua angan-angan ibuku telah dihancurkan oleh laki-laki keparat itu. Untung saja waktu itu kakekku menolongku. Kalau tidak, mungkin aku pun akan ikut dibunuhnya. Kalau kulihat dari sosoknya, <laughs> dia seperti orang yang tidak mempunyai dosa, tenang dan berwibawa. Ya, semua itu hanya topeng untuk menutupi kejahatan-kejahatannya. Kalau saja kau mengenal sifatnya, aku rasa kau pun akan membencinya. Sambil menengus menahan amarah yang bergejolak, Candalagati terus menatap Ki Gempang yang berada di bawah sana. Keduanya nampak masih menunggu kesempatan untuk turun dari atas pohon itu. Sampai berapa lama kita harus berada di atas pohon ini, Katini? Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk turun ke bawah sana, untuk melumat si keparat gempang. Tenanglah, Lagati. Kesempatan itu belum kita dapatkan. Kalau para penjaga ini lengah, barulah kita melompat ke sana. Sebenarnya tanpa menunggu mereka lengah pun aku rasa hasilnya akan sama saja. Mereka pasti akan tahu. Karena kita akan berhadapan dengan si keparat itu. Iya, Sekalipun demikian, tapi setidak-tidaknya kita akan langsung berhadapan dengan orang itu. Sabarlah, Lagati. Kalau kau terlalu terburu-buru dan tidak bisa mengendalikan amarahmu, aku yakin kita hanya akan menjadi makanan empuk bagi mereka. Oh, <sighs> ya, baiklah. Aku akan berusaha untuk tenang. Dadaku sebenarnya telah bergemuruh begitu melihat manusia itu. Dan tanganku seolah-olah mengejang untuk segera mencabik-cabiknya. Sekalipun hati Candala Gati telah terbakar amarahnya, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Sementara itu tak jauh dari pohon ini, rupanya Anting Wulan pun sudah berada di tempat itu. sepertinya di atas pohon itu ada dua orang tengah mengintip rumah itu. Hah, siapa dua orang ini? Lebih baik Aku melompat ke atas pohon itu saja, daripada nanti mereka melihatku. Candala Kati, aku mendengar ada sesuatu menembus pepohonan itu. Hmm, apakah ada orang lain yang juga mengintip tempat ini? Berhati-hatilah Katini. Jangan-jangan dia anak buah Siki Gempang. Rasanya tidak mungkin. Tapi aku akan coba melempar orang itu dengan ranting ini. Kau berhati-hatilah. Ya. Kantini mematahkan sebatang pohon ranting kecil. Dan setelah itu, ia pun segera melemparkan ranting itu. Hiat! Gati, orang itu melompat ke sana. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi kita. Kalau tidak kita singkirkan dulu orang itu. Ayo, kita kejar dia. Iya. Kau pegang dari sana. Biar aku dari sini. Tapi ingat, Jangan sampai menimbulkan suara yang mencurigakan. Para penjaga pintu pagar itu pasti akan mengundang teman-temannya yang lain. Ayo. Hup, mereka mengejarku. Lebih baik aku menyingkir dulu untuk sementara daripada orang-orang yang ada di luar pagar itu mengetahui keributan di sini ini. Dia lari ke sana. Ayo kita kejar. Gadis ini benar-benar penasaran sekali ingin mengetahui siapa orang itu. Dan ketika keduanya telah berada di sebuah tempat yang jaraknya cukup jauh dari rumah Ki Gempang, tiba-tiba saja keduanya terkejut melihat seseorang sudah berdiri di hadapannya. Kalian mengejarku? Hmm, siapa kau, Nyai? Kenapa kau tiba-tiba berada di atas pohon itu? Apakah kau adalah begundal Ki Gempang? <laughs> Aneh sekali. Kupikir tadi malah kalian begundal-begundal Ki Gempang. Ya, aku baru ingat. Bukankah kalian berdua adalah wanita-wanita yang datang ke kedai di ujung jalan sana? Ya, Benar, dari mana kau mengetahui kami tadi ada di kedai itu? Rupanya tadi kalian tidak sempat memperhatikan aku. Kalau kau ingat, aku tadi duduk tak jauh dari kalian. Ah, sudahlah, kulihat kau mempunyai persoalan dengan Ki Kempang. Iya, lalu apa perlumu mengetahui urusan kami? Aku tidak ingin mengetahui urusan kalian berdua. Aku sendiri mempunyai persoalan yang sangat penting dengan orang itu. Nah, kalau begitu, uruslah persoalan kita masing-masing. Tunggu dulu, kau tidak bisa pergi begitu saja dari hadapan kami. Hmm, apa maumu bocah? Bangsat. Kita dianggap anak kecil, Agati. Nyai, kalau kau memang mempunyai urusan dengan Ki Gempang, sebaiknya jangan malam ini kau melakukan tindakan. Aku tidak mau kerjaanku terusik orang lain. Iya, lebih baik kau urungkan niatmu untuk bertemu dengan Ki Gempang malam ini. Hei, apa urusanmu? Kita mempunyai persoalan masing-masing. Kalau kau tidak mau terusik olehku, maka urusanku pun tidak mau diusik orang lain. Kurang ngajar. Kau seolah-olah memandang remeh terhadap kami. Katini, Aku rasa kau hanya memperingatkan saja tidak cukup. Sebaiknya kita beri pelajaran orang ini. Hei, tunggu dulu. Kenapa kalian jadi emosi seperti ini? Bukankah kita tidak mempunyai persoalan? Tadi kita memang tidak mempunyai persoalan. Tapi karena kau telah mengusik rencanaku, maka sekarang kita mempunyai persoalan. Ya, kami bisa saja tidak bertindak kasar terhadapmu. Asal kau mau menyingkir dari tempat ini. <laughs> Lucu sekali. Nada bicaramu seolah-olah merasa berkuasa sekali. Seharusnya lah masalah ini tidak menjadi persoalan karena masing-masing kita mempunyai urusan sendiri-sendiri. Tutup mulutmu. Sekalipun kita mempunyai urusan masing-masing, tapi kami tidak mau ada orang lain yang turut melakukan sesuatu malam ini di rumah Ki Gempang. Cepat, segeralah menyingkir dari sini sebelum kami berdua bertindak kasar. Kalau aku tidak mau menyingkir, lantas apa yang ingin kalian lakukan? Aku akan menyingkirkan kau dengan cara yang cukup kasar. Cukup, Katini. Kita jangan banyak bicara lagi. Percuma, hanya buang-buang waktu saja. Lebih baik kita hajar saja orang ini. Ayo. Pantas kau menjual laga di sini. Rupanya kau mempunyai kepandaian yang cukup lumayan. Aku tidak merasa mempunyai kepandaian apa-apa. Hanya kalian saja yang mempunyai peniaran seperti itu. Alah, banyak mulut. Kartini dan Gati menyerang Anting Wulan dengan gencar. Keduanya nampak melakukan jurus yang sama. Sekilas gerakan mereka nampak bagaikan sepasang kelelawar yang tengah menyantap musuhnya. Sekalipun keduanya telah mengeluarkan jurus-jurus berbahaya, namun Anting Wulan dapat meredamnya dengan mudah. Nah, saudara pendengar, apakah Anting Wulan dapat merobohkan candela Gati dan Kantini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.